كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله مرض ضلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحيما ورحمه الله Alhamdulillah pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya baik nikmat yang zahirah maupun yang batin Dan termasuk pada kesempatan hari ini atau malam hari ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tabahum di biihsan yang senantiasa berusaha mengikuti yaitu Nabi yang Shallallahu alaihi wasallam mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat kita amin ya rabbal alamin ikhwatul iman azani Allah wa ya iyyakum jami'an insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita al-wajib fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaah. Dan kita kemarin sudah atau pertemuan satu bulan yang lalu ya. Kita sampai kepada pembahasan rukun rabi atau rukun yang keempat. Al-iman bil rusul, jadi berkaitan dengan iman kepada para rasul. Dan kita sampai kepada ucapan mu'alif dalam kitabnya kata beliau di dalam kitab ini walaqad arsalallahu rusulan wa anbiya katsirina minhum man dzakarahu lana fi kitabihi aw ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man lam yukhbirna anhu jadi kata penulis di sini dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul-rasulnya dan para nabi-nabinya yang sangat banyak. Dan di antara mereka disebutkan kepada kita tentang namanya. Ya. Dan juga oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara para rasul dan para nabi yang tidak disebutkan dikhabarkan kepada kepada kita. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu ada yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang sallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang tidak disebutkan dan itu bisa jadi lebih lebih banyak. Ya. Hal ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ghafir ayat ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak rasul yang diutus. Dan kata Allah, minhum man khususna alika. Di antara mereka yang telah kami utus ada yang kami sebutkan, kami ceritakan tentang kisahnya. Wa minhum man lam naqsus alik. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang tidak disebutkan. Artinya apa? Ya, jumlah mereka itu lebih banyak daripada yang kita kita ketahui. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa jumlah <clears throat> pada Nabi Allah itu berjumlah berapa? Ya. Dikatakan dalam satu riwayat, akan tetapi riwayat ini dilahirkan oleh Syekh dan Al Al-Bani rahimahullah taala yang menyebutkan bahwasanya jumlah Para nabi itu ada 124 ribu ya, orang. Jadi jumlah seluruh nabi ya yang Allah Subhanahu wa taala utus itu ada 124 ribu. Akan tetapi ini dibuatkan oleh ini oleh Syekh al Bani. Dan Allah mengutus 315 rasul. Ya. Jadi rasul yang 315 Kemudian seluruh nabi dan rasul adalah 124 ribu. Akan tetapi ini dikaitkan oleh para ulama dan hadis diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Akan tetapi yang disepakati adalah jumlahnya yang 25. Ya. Jadi 25 ini disepakati akan penyebutannya akan keberadaannya ya, yang telah kita ketahui bersama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang jumlah mereka. Ya. Sebagai jelas oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan bahwasanya eh, min tasmiyatil anbiya alladziina qassa 'ala asma'ihim fil Qur'an khamsa wa ya. Bahwasanya di antara nama-nama para nabi yang dikisahkan disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an juga ada berapa? 25 ya. Yang sering kita ingat dengan 25 nabi dan dan rasul. Ya. Jadi ini semuanya disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an. Ya. Tetapi ini bukan pembatasan. Jadi 25 ini bukan pembatasan. Sebagaimana kata Allah, ada yang tidak dikisahkan. Ya, kepada kepada kita atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan iman, Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagian ulama membedakan definisi antara nabi wa rasul. Ya. Jadi para ulama membedakan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Sebagian mereka mengatakan perbedaannya adalah kalau nabi maka dia diturunkan syariat kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, adapun Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Menjadi kewajiban untuk berdiri ya, menyampaikan risalah. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya nabi ya, itu adalah yang melanjutkan atau memperbarui syariat sebelumnya ya, dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi dia terjadi pembaruan syariat, dia hidupkan kembali ajaran-ajaran agama dari nabi yang sebelumnya. Akan tetapi Rasul adalah yang mendapatkan risalah yang baru. Ya. Jadi ada pembaruan risalah. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW dari sebelumnya Nabi Isa ya maka ada beberapa yang kemudian apa disempurnakan ada yang dihapus ada yang diperbarui maka ini disebut dengan risalah ya, jadi nabi yang mendapatkan risalah baru kemudian dia diperintahkan untuk menyebarkan maka ini disebut dengan rasul ya akan tetapi sebagian ulama yang lain menganggap tidak ada bedanya antara nabi maupun rasul itu adalah sah. wallahu taala Ya, ini dari segi kita memahami makna apa perbedaan uh, <coughs> Nabi dan Rasul. Allah Taala Taala. Ikhwan dan iman. Azza Allah wa jami'an. Kemudian selanjutnya kata muallim وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله an ya'budu wa yajtanibu Ya. Jadi beliau membawa Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya dan sungguh kami telah mengutus ya, pada setiap umat yaitu rasul yang ya, dakwah mereka menyerukan anibudullah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut dan ya, agar menjauhi yang namanya Allah. Ya. Jadi intinya meskipun mereka berbeda zaman berbeda masa, berbeda kaum, akan tetapi misi dakwahnya adalah adalah sama. Ya. Bagaimana mengajar untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya. dan iman azan Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya kata al Wan wal mazkur min asma'ihi fil Qur'anil Karim 25 rasulan wa nabiyyan jadi disebutkan dari nama-nama mereka di dalam Al-Quran Al-Karim itu ada 25 Rasul dan Nabi. Dan mereka adalah Abu Basar yang pertama ya, adalah bapaknya manusia siapa? Ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya <coughs> apa? Kalau dulu kita kan menghafal ya, misalnya itu apa? Istri-istri, saleh dan seterusnya. Tapi sebagai ulama di sini mereka di sini ya dasarkan hadis-hadis maupun juga sejarah bahwasanya setelah Adam itu ada 10 ya 10 masa ya atau satu 10 abad bahwasanya di situ apa <clears throat> kemudian diutuslah setelah terjadi kesyirikan yaitu seorang rasul yang namanya Nuh alaihi salam ya jadi yang lebih tepat lebih sahih setelah Adam adalah Nuh Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala Idris, Hud, Salim, ada Ibrahim, ada Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, ya ada Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Muhammad khatamul anbiya'i wa rusul. Jadi jumlahnya ada 25. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dari nama-nama mereka ya, dan ini bukan sifatnya pemanasan. Ya. Sebagaimana kita pernah tadi ya Pak, minhum man khasasna alika wa minhum man lam naqsus alik. Ya, di antara nabi yang tidak disebutkan nabi apa? Yang ma'ruf yang kita kenal. nabi Sidir Ya. Di antaranya nabi Nabi Sidir ya. Nabi Sidir itu disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Tidak. Ya. Tapi para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud ya uh, yang apa namanya yang berbicara kepada Musa maka Musa mendebatnya ya bahwasanya itu adalah Nabi Khidir ya jadi Nabi Khidir termasuk yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara namanya ya, tetapi ada kisahnya ya Allah Ta'ala Dan indrakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Ajma'in. Ya. Dan bentuknya adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد فضل الله تعالى بعض wa والرسل ala بعض. Beliau mengatakan dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian para nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Ya. Dan kelebihan ini bukan dalam hal keimanan. Paham ya? Jadi Allah melebihkan keutamaan derajat mereka ya, di antara para nabi dan rasul adalah dari sisi keutamaan dan derajat. Bukan dari sisi keimanan. Artinya apa? nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Boleh kita kafir, kita tidak beriman kepada sebagian nabi dan kita kufur kepada sebagian yang lain. Bukan ini maksudnya. Ya. Tetapi bahwasanya mereka memiliki keutamaan kelebihan dari sisi apa? Itu tadi kemudian dari sisi derajat dan sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya. Yang mana mereka membedakan antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus jadi dari sisi keimanan. Ya, jadi mereka hanya beriman kepada para rasul dan nabi yang berasal dari keturunan-keturunan Bani Israel saja. Ya, yang sehingga apa? Mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad karena bukan dari ya, bukan dari keturunan uh, Ishak, tetapi dari keturunan Ismail. Ya. Ini kesalahan jadi orang-orang Yahudi yang membedakan keimanan antara para Rasulullah. Ya. Oleh karena yang dimaksud dengan keutamaan sebagian yang lain adalah dari sisi keutamaan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah rasul-rasul yang kami yang utamakan sebagian yang lain atas yang lainnya. Ya, jadi di dalam surat eh, Al-Baqarah ya, sebelum ayat kursi. Ya. Minhum man kalamallahu ya, sebagian mereka ada yang apa? Dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak di antara para nabi memiliki keistimewaan sendiri-sendiri dari dari yang lainnya. Ya, maka ini bukan dalam hal kita beriman, tetapi kita membedakan dari sisi keistimewaan yang memang Allah istimewakan kepada sebagian mereka. Waqad ajmatil ummatu ala anna rusul afdal min al-anbiya. Dan umat telah bersepakat bahwasanya para rasul itu lebih utama daripada para nabi-nabi. Ya, ini ketika dibedakan antara nabi dan dan rasul. Ya, Allah alam Ya, sebagai ulama dia menganggap semuanya sama karena ketika membahas terkait dengan ayat-ayat berbicara tentang Rasul maka dia pun Nabi ketika berbicara dia Nabi dia pun Rasul Warusul rusulu ba'da dzalika mutatawarun fi ma bainahum dan para rasul <clears throat> ya mereka memiliki keutamaan uh, masing-masing di antara mereka wa afdalur rusuli wal anbiya'i ulul azmi ya jadi dari dua 25 atau dari seluruh para nabi para rasul yang diutus ke muka bumi ini, maka yang paling utama di antara mereka semua, ya, taruhlah kalau hadis ini sahih. Jadi dari 124 ribu Nabi dan Rasul, maka yang paling utama adalah siapa? Ya, kata beliau di sini adalah ulul azmi. Ya, yang mana kesabaran mereka sudah terbukti. Bagaimana ujian mereka sungguh sangat luar biasa yang sehingga Allah memerintahkan kita juga untuk bersabar sebagaimana ulul azmi. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita fasbir ya bersabarlah kamu karena sabara ulul azmi min ar-rusul Sebagaimana persahabat yang ulul azmi, apa artinya ulul azmi? Ya, uli itu yang memiliki, ulul alba memiliki akal sehat, memiliki otak. Ya, lu itu otak, alba jamaknya. Ya, kalau ulul azmi ada yang memiliki apa? Azm. Benar-benar dia kokoh, dia kuat, dia bisa bertahan. Ini namanya ulul ulul azmi. Ya, dan para ulama menjelaskan siapa saja mereka, wahum khamsatun dan mereka itu ada lima. Ya. Karena diurut siapa saja, ya sering kita menghafalnya dalam berobat atau ibu menghafalnya apa? Biasanya mimin, <laughs> ya mimin. Misalnya Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Adi, Musa. Ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas bahkan yang paling utama dari seluruh para Nabi dan Rasul. Ya, jadi termasuk dalam ulul azmi ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Musa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa ya, bersama musuhnya yaitu Tawud itu siapa? Fir'aun kemudian selanjutnya adalah Isa ya, alaihi salam dan kemudian adalah Nabi Nabi Nuh ya, maka itu ada ada lima orang ulul azmi yang kita bahkan diperintahkan untuk bersabar sebagai ta'jil Janganlah kamu apa? Yang terburu-buru, ya ingin apa? Meminta azab kepada mereka dan jangan kita juga apa? Yang gampang putus putus asa darinya. Ikhwan iman, azza Allah iyyakum jami'an. وأفضل أولي العزم نبي الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم dan yang terbaik yang paling afdal di antara ulul azmi yang lima adalah nabinya kaum muslimin menutup seluruh para nabi dan rasul dan ialah rasulnya Rabbul Alamin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kita umat Nabi Muhammad. Jadi nabi yang terbaik dan mudah-mudahan kita juga termasuk apa? Ya, umat pengikut beliau yang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, Allah mengatakan akan tetapi Rasulullah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan penutup para para nabi. Ya. Meskipun sebagian <clears throat> ya uh, di antara uh, yang menyimpang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan penutup sudah pernah saya uh, sindir ya atau saya singgung. Jadi dengan ayat ini menjadi dalil bagi mereka yang menyimpang bahwasanya khatam di sini adalah khatam atau khatam ya. cincin. Ya, yang dimaknai bahwasanya Nabi Muhammad adalah ya. Ya, perhiasannya. Ya, Nabi perhiasan yang pernah nabi maksudnya nabi yang paling mulia tetapi bukan sebagai penutup. Ini akidahnya siapa ini? adalah akidahnya orang-orang Ahmadiyah. Ya. Jadi orang-orang Ahmadiyah dengan dasar ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ya, mereka berkeyakinan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan setelah Ahmadiyah pun ada ya. Yang dulu itu siapa Pak namanya Pak? Musadir ya. Ahmad Musadir. Kemudian ada lagi apa? seterusnya. Kalau dia yang itu kan Jibril <laughs> ya. ya, aku menjadi malaikat, menjadi nabi, alhamdulillah. Ya, ini dajjal. Jelas-jelas dia berdusta. Ya, sesuatu yang sudah terang benderang tapi kemudian dia berani memproklamirkan makanya disebut dengan dajjal. Ya, dajjal itu sudah sangat dusta, dusta, dusta sekali. Orang itu nggak percaya tapi ternyata ada juga yang percaya. Ya, itu luar biasa. Ya, bagaimana e, segala sesuatu itu pasti ada Ya, apalagi di Indonesia. Nah, maka <clears throat> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling afdal dari para nabi dan rasul termasuk dari kalangan ulul azmi. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya. Jadi membedakan keutamaan mereka bukan dalam keimanan, tapi dalam keistimewaan yang memang Allah telah berikan kepada mereka. Ya, kalau dalam keimanan maka ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, ini adalah akidahnya orang-orang Yahudi membedakan antara para nabi dari Bani Israel ya dengan yang bukan maka itu bukan akidah Islam tetapi akidah Yahudi Yahudiyah. semua namun nauzubillah. Kemudian selanjutnya waktu sunnati wal jamaah yu'minuna bihi jami'an man Allahu minhum wa man lam yusamma. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan mereka semua. Ya. Man Allahu minhum baik yang Allah sebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan. Ya. Intinya risalah mereka adalah satu tauhid. Ya, itu intinya itu adalah misi utamanya min awalihim Adam alaihi salam ila akhirihim wa khatamihim ya dari yang paling pertama dari mereka yang Nabi Adam sampai yang paling akhir dan penutupnya jadi ingat ya ini akidah Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan penutup ya kalau sampai tidak meyakini sebagai penutup ya maka dia bisa kufur ya tahu lebih na'udzubillahi Kemudian wal iman bi rusuli imanan atau iman mujmal. Jadi beriman dengan seluruh para rasul adalah kita beriman dengan mujmal secara global. Ya, kita beriman bahwa mereka adalah utusan Allah yang telah diperintahkan menyampaikan syariat untuk mentauhidkannya beribadah hanya kepada Allah. Ya, makanya wajib kita beriman dengan keimanan yang mujmal Ya. Akan tetapi wa imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun. Ya. Tapi ketika beriman dengan Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan keimanan yang terperinci. Ya, jadi kita dituntut untuk mempelajari. Ya, kalau berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya cukup beriman saja, tidak diperintahkan untuk apa? Ya, untuk kita menggali mempelajari bagaimana ajaran yang tidak perlu. Ya, karena telah dihapus, telah diperbarui. Ya. Maka keimanan kepada Nabi kita adalah keimanan yang mufassal, yang dari dari kami ittiba'ahu bima ja'a Ya. Adalah keimanan yang terperinci yang memberikan konsekuensi ya agar kita ahlu sunnah wal jamaah mengikuti beliau terhadap apa yang beliau bawah dari ajarannya. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya maka tidak diperintahkan demikian. Tapi berkaitan dengan Nabi Muhammad wajib kita beriman dan wajib kita untuk mempelajari ya, untuk kita berilmu dengan ajarannya dan kita mengamalkannya. Ya, ini konsekuensi daripada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Tamimi berkaitan dengan iman kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan tasdiqun ya fima akhbar. Ya. Adalah kita membenarkannya dari setiap yang beliau kabarkan. Ta'atuhu fima amar. Mentaati setiap apa yang beliau perintahkan wajtinabu ma nahaa anhu wa menjauhi setiap apa yang beliau larang dan beliau peringatkan dari bahayanya wa anna yu'badallahu illa bima syara'a dan Allah tidak diibadahi kecuali hanya dengan syariat beliau saja ya, jadi syariat sebelumnya nabi-nabi saja tidak boleh apalagi yang bukan yang bukan nabi ya kan itu logikanya saja maka empat hal ini konsekuensi daripada iman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang terperinci. Yang pertama apa tadi? Tasdiqun fima akhbar. Jadi wajib untuk kita membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, informasikan, ceritakan kepada kepada kita. Baik yang berkaitan dengan masa yang lalu maupun masa yang akan datang maupun perkara yang lain. Ya, maka semua itu wajib untuk kita terima meskipun itu bisa jadi bertentangan dengan akal manusia ya. contohnya apa yang banyak diingkari misalnya berkaitan dengan Islam, dan Mi'raj ya. secara logika manusia tidak mungkin ya bagaimana dalam semalam ya Nabi Muhammad itu diperjalankan ingat ya ini diperjalankan beda dengan berjalan karena Allah yang memperjalankan ya. Maka ketika Allah tidak dan syai'an hanya pun adalah kun Ya, makanya apa di dalam ayat tersebut adalah memperjalankan. Siapa yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau dia berjalan sendiri. Ya, dalam semalam ya, Isra dari uh, apa? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit yang ketujuh bahkan Sidratil Muntaha, kemudian kembali lagi ya dalam semalam makanya secara logika tidak mungkin ya tetapi ini wajib untuk kita terima ya karena ini yang memperjalankannya adalah siapa adalah yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ya maka yang pertama membenarkan setiap yang beliau perintah beliau kabarkan Ta'atuhu bima amara Mentaati setiap yang beliau perintahkan Dan konsekuensi perintah Itu adalah dua Ya kan? Yang pertama adalah wajib Yang kedua adalah sunnah ya. Jadi kedua hal ini sebisa mungkin Kalau yang wajib jelas harus dilakukan Kalau yang sunnah ya harus di, diusahakan ya. Kemudian Rasulullah Memanaha anhu adalah menjauhi setiap yang menjauh jelas-jelas larang, artinya haram. Ya. Jadi beliau Rasulullah Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ajaran berkaitan dengan haramnya zina, haramnya khamar, haramnya apalagi misalnya ya riba, haramnya membunuh, haramnya mencuri, maka ini sepakat ya. Wajtinabu manahan wazajar meninggalkannya ini konsekuensi dari dari iman. Jadi kalau masih ragu-ragu untuk meninggalkan demikian itu, berarti apa? keimanan kepada Rasulnya juga ragu-ragu. Ya. jawab dan apa yang beliau peringatkan dari bahayanya mungkin belum terjadi, tetapi akan terjadi. Ya, maka ini pun harus di, dijauhi. Wa alla yubadallahu illa bima Dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ya adalah tidak diibadahi kecuali hanya dengan syariatnya saja. Yang jelas-jelas syariat dilakukan. Ya. Jadi syariat Nabi sebelumnya tidak berlaku, apalagi yang bukan Nabi. Ya. Maka jelas tidak tidak berlaku. Ya. Bahkan kata Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh, "Laula Musa hayya, jika seandainya Nabi Musa itu hidup di zamanku, ya, maka apa? tidak sah kecuali dia harus mengikuti ajaranku, mengikuti syariat. Ya, Nabi Musa adalah nabi yang disebutkan terus dalam Al-Qur'an. Ya, nabi yang termasuk ulul azmi, nabi yang mulia. Kalaupun dia hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengikuti syariat syariat beliau. Ya. Maka itu empat daripada konsekuensi iman yang mufassal yang terperinci kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau apa yang sudah kita laksanakan, kita amalkan, maka berarti benar ya, keimanan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian juga di sini menjelaskan ya, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kuat Abu Qasim. Ya, Beliau adalah Abdul Qasim. Ya, dan Abdul Qasim ini namanya apa? Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Abu Abu berarti apa? Ya, istilahnya adalah kunyah. Ya, dan kunyah ini termasuk sunnah. Ya, bahkan para sahabat Nabi banyak berkunyah. Bahkan di antara mereka ada yang tidak diketahui nama aslinya. Ya, misalnya Abu Bakar, siapa Abu Bakar itu? Ya, pasti kita lupa. Saya pun lupa. Ya. Abu Bakar Ma'ruf Abu Bakar, Abu Hurairah. Ya, nama aslinya siapa? Ya. Karena jarangnya kita mengetahui atau jarangnya di zaman tersebut disebut nama nama aslinya. Ya. Jadi ini bukan nama teroris. Ya. Jadi yang ada Abu Abu Qasim, Abu Abdillah, Abu Muhammad, Abu Ahmad dan seterusnya maka ini termasuk sunnah seorang dia boleh eh, berikut ya dengan dia ya karena dia berniat mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan biasanya dikaitkan dengan anak yang pertama ya Abdul Qasim atau misalnya kita punya anak yang pertama siapa ya misalnya saya Faras ya Abu Faras dan seterusnya ya. jadi nama beliau ataupun yang beliau adalah Abdul Qasim Jadi Qasim Al-Qasim adalah nama putra beliau ya. Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Uay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubarak bin Izar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan bin walad Nabi Allah Ismail bin Ibrahim al-Khalili ala Nabiina wa alaihi wassalam ya. Jadi itu silsilah keturunan beliau ya. Jadi para ulama atau para orang Arab itu mereka terbiasa ya di dalam membuat silsilah keluarga itu dari zaman dahulu mereka tahu ya, sampai garis keturunan garis keturunannya kalau kita sampai ke berapa ya kita mentok biasanya sampai kakek setelah kakek kita biasanya tahu apa istilahnya kalau kakek itu di atas kakek buyut di atas buyut sangga ya jadi banyak istilahnya. kita sampai kepada kakek biasanya atau sampai buyut ya, setelah itu tidak tahu istilahnya dia tahu. Ya. Makanya mereka punya marga ya, dari keturunan siapa. Nah, dan ini ada ilmunya. Jadi ini silsilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada siapa? Kepada Nabiullah Isma Ismail. Ya. Dan kemudian sampai kepada Ibrahim dan Fahim. Ya. Jadi yang disebut dengan apa namanya? Bani Israel atau Israel itu adalah dari Nabi Yakub ya <clears throat> maka di sini berbeda sehingga ya orang-orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam karena berbeda nasab ya. makanya orang Yahudi dikenal orang yang paling rasis ya sangat rasis ya, dengan keturunan nah Kemudian kata beliau, "Wa huwa khatamun anbiya'i wal mursalin wa rasulullah ila nasi ajma'in." Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul dan Rasulullah kepada manusia semuanya. Ya. Jadi beliau berutus untuk semua manusia akhir zaman mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab." dan ini terambil dari syairnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi itu adalah seorang hamba yang tidak boleh sampai dia menjadi sesembahan. Dan begitu juga Nabi adalah seorang Rasul yang misalnya tidak boleh dimustahkan. Ya, ini isyarat sebenarnya kepada siapa? Kepada orang yang ikhwal dan takrim Orang yang ifrat kepada Nabi yang mereka melampaui batas sampai menaikkan derajat ya dari manusia biasa menjadi nabi kemudian menjadi derajat ketuhanan. Siapa mereka? Siapa? Ya, adalah orang Nasrani. Ya. Ini sebagai <clears throat> sindiran bahwasanya Nabi itu adalah dia seorang hamba, tidak boleh disembah sebagaimana siapa? Orang Nasrani ya jadi mereka menyembah Isa alaihi salam ya jadi karena begitu mencintainya begitu wah, uh, apa namanya menghormatinya sampai menaikkan derajatnya dan kemudian dia sembah maka ini yang kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam apa la tuturuni kama atratin nasara Isa namanya janganlah kalian berlebih-lebihan kepada Tuhan sebagaimana siapa berlebih-lebihannya yaitu siapa ya an-nasara kepada siapa Isa bin Maryam <clears throat> fa inna ana abdullah ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saya adalah hamba Allah fakul maka katakanlah abdullah wa rasul ya maka katakanlah ucapkanlah saya ini adalah hamba Allah dan sekaligus rasulnya ya ini bantahan kepada orang-orang penasaran karena dia begitu mencintai yang berlebihan sampai kepada derajat apa? Ya, menaikkan level yang menjadi Tuhan. Maka ini berbahaya termasuk kepada orang soleh. Ya. Apalagi di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang soleh juga demikian tidak boleh berlebih-lebihan sampai memutuskan. Ya, karena ini sebagaimana yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan berlebih-lebihan bahkan menaikkan derajatnya nanti sampai menyembahnya, menganggapnya memiliki apa kekuasaan dalam hal pengaturan alam semesta, menambah rezeki dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, ini akhirnya terbawa sebagaimana orang-orang Nasrani. Dan sebaliknya wa Rasulullah kadzab. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang rasul bahwa risalah yang tidak boleh didustakan. Ini sebagai sindiran kepada siapa? ya, kepada orang-orang Yahudi yang mereka tafrir mereka apa meremehkan para nabi dan rasul ya bahkan di dalam ayat apa mereka membunuh ya yang dia dan yang lain haqq mereka banyak sekali membunuh para nabi dan para rasul dengan tanpa alasan yang dibenarkan yang meremehkan ajaran mereka. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu sifat kita atau sikap kita atau sunnah wal jamaah adalah pertengahan. Ya. Jadi tidak ifrat, tidak berlebihan terhadap Nabi kita yang mulia, tidak sampai ya mengkutuskannya sampai derajat kebohanan dan tidak juga kita mentafrid meremehkan ajarannya yang sehingga kita sebagaimana orang Yahudi tidak mau tahu tentang sunnah, tidak mau tahu tentang syariat, yang tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, cuek, ya. Maka ini adalah seperti orang-orang Yahudi. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. semua kamu lebih Ya, Ikhwan dan iman yang Allah yang jami'an sudah saya. <clears throat> Ya, sudah saya. Kita ada dulu Setelah itu kita lanjutkan sedikit Alaihi Wasallam ketika ya. Ya, beliau mengatakan Anak Nabi ya. Ini diantara bentuk syair yang beliau ucapkan anan nabi la saya adalah seorang nabi yang tidak berdusta Ana bin Abdul Muttalib. Akan tetapi saya juga bang, adalah anak daripada Abdul Muttalib. Artinya apa? Adalah seorang manusia biasa. Ya. Maka di konsekuensi Maksudnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa. Akan tetapi diberikan keutamaan oleh Allah begitu dengan adanya risalah. Ya. Maka Nabi itu bukan <clears throat> sebagaimana orang-orang Nasrani ya karena begitu mencintainya mungkin ya sampai kepada derajat yang berlebihan sampai menjadikannya kepada level ketuhanan naudzubillah ya wa huwa khairul khalaiq dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk ya adalah sebaik makhluk <clears throat> kalau dari manusia maka adalah beliau sebaik-baik makhluk yang di langit ya dari malaikat adalah siapa? Jibril alaihissalam dan sebagian makhluk dari keduanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum wa akramuhum wa akramuhum Allah taala ya, adalah yang paling afdal yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah. Wa anahum darajatan wa aqrabuhum ila Allah wasila. Dan dialah yang paling tinggi derajatnya dan yang paling dekat ya, kedudukannya di sisi Allah. Wa huwa al-mab'utsu ila safalain. Dan Nabi Muhammad lah yang diutus kepada ya, atau untuk dua dua bangsa yaitu jin dan dan manusia ya kira-kira dari golongan jin ada rasul juga atau tidak nah, ada nggak tidak ada ya, jadi mereka adanya adalah munzir adanya dai adanya ustaz, ulama, syekh mereka punya. Tetapi untuk seorang rasul yang mendapatkan risalah dari malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dari golongan manusia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Ya. Sesungguhnya Allah memilih dari malaikat-malaikat yang rasul. Itu siapa di antaranya? Jibril dan juga Mikail itu termasuk Rasul Allah. Dan dari manusia, ini adalah semua yang pernah kita bahas, ya, ya ini dari seluruh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala putus. Akan tetapi dari golongan jin, maka mereka hanya sebagai diri ya, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما أضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, adanya sekelompok malaikat yang dia ikut mendengarkannya, ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jadi mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian apa? Uh, Falamma qudiya walau ila qaumihim jadi Di akhirnya setelah itu mereka apa? Mereka kembali ke kaumnya dengan memberikan peringatan. Ya, maka dia menunjukkan bahwasanya jin atau golongan jin itu tidak ada rasul di antara mereka. Ya, tidak ada yang mendapatkan risalah, akan tetapi hanya menyampaikan yaitu pelajaran atau menyampaikan ilmu yang mereka bukan sebagai rasul tetapi hanya sebagai munzir atau sebagai dai. Ya, Allah taala <clears throat> Ba'athallahu rahmatan lil alamin. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat ya, untuk alam semesta. Jadi rahmat lil alamin ini adalah sunnah Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengaku Islam yang rahmat lil alamin adalah sesuai tidak dengan sunnah Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ajaran beliau yang sahih yang jelas datang dari beliau itu akan memberikan rahmat kemaslahatan bagi seluruh alam semesta ketika kita mengamalkannya. Ya. Lalu kita lihat bagaimana ajaran Nabi itu mencakup seluruh aspek, ya, baik yang hubungannya kepada Allah, ya, kepada manusia yang lain, kemudian kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk, ya, yang hidup maupun yang mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana rahmat beliau bagaimana ya, ajaran yang beliau bawa itu memberikan maslahat ya bagi seluruh alam alam semesta ya berkaitan dengan hewan ya Nabi mengingatkan kepada kita tentang siapa seorang wanita yang dia memelihara memelihara apa kucing ya siapa yang memelihara kucing ya dia memelihara kucing dikurung tapi dia lupa kasih makan kemudian dia mati. Akhirnya apa? Ya, dia menjadi ahli neraka. sebenarnya Ya, artinya ini perhatian kita harus juga kepada kepada hewan. Ya, karena itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga ada seorang ya, wanita lajur ya, yang buruk yang dia bisa masuk surga karena siapa? Karena anjing. Ya, padahal itu hewan yang tidak boleh dimakan haram. Liurnya najis. Ya, akan tetapi ketika dia memiliki rahmat kasih sayang, ya, dia memperhatikannya sebagai makhluk Allah, justru di menjadi sebab dia bisa masuk ke dalam surga. Termasuk juga ada seorang yang gara-gara apa? Ya, sebatang hati. Dia bisa masuk surga karena menyingkirkannya, karena berharap agar manusia tidak terkena bahayanya. Mungkin kita melihat bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah rahmat, tidak hanya untuk kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh alam alam semesta.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.